Ada yang hafal nama Rasulullah dari beliau sampai kakeknya yang ke-20. Hah. Ya Allah. Hafal ya ikhwan. Sampai Adnan. Adnan kakeknya yang ke-20. Ada yang hafal? Kalau nggak ada yang hafal kita meroja bersama tanpa melihat kitab. Muhammad bin Abdullah. Ini bapak, ayah. Bin yang pertama, kakek pertama siapa? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Hah? Abdul Manaf bin قصي بن ها كلاب بن مرة ترش بن كعب هكذا كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ها ابن كنانة النضر ابن كنانة yang dinisbahkan kepada Quraisy على القول قول الأكثر أكثر المحققين طيب kemudian bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin مضر صح صحيح بن نزار بن معد بن Adnan 20 dari Abdul Muttalib sampai kepada Adnan itu semuanya 20 kakek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Untuk memudahkan menghafal kakek beliau, <clears throat> ingat huruf-huruf depannya. Ingat huruf-huruf depan. Nah, kalau kita kumpulkan huruf depan dari nama-nama kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul pada ucapan ih uqqa Kam kalugfin. Man ka kham'in man ma'i. Ada asmi dulu. Nah, nah kalam. Siapa yang punya spidol? Thank you. عه عق كم كلغف من كخمء من معي عي عبد المطلب ها هاشم عبد مناف قاف قصي كاف ميم مرة كاف فعل لام لؤي غاء غالب فاء فهر نظر كاف كنانة خاء خزيمة ميم مدركة Ilyas Nizar Ma'at Adnan Nah Kalau antum bisa meringkas itu menghafal ih uqqa كم كلغف من كخمء من معي maka itu terkumpul dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muttalib sampai kepada Adnan Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه هم بعد معاشر الإخوة رحمكم الله telah kita sebutkan perkataan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fusul fi ilm siratul Rasul alaihi salatu wassalam tentang nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu sampai kepada Adnan sampai kepada Adnan dan dalam hal ini nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu sampai kepada Adnan ini nasab keturunan yang tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama utarikh sampai kepada Adnan. Sabit berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir. Yang terjadi khilaf dalam nasab keturunan Nabi alaihi adalah setelah Adnan. Setelah Adnan. Dan perhatikan pula dari yang disebutkan Al-Mukathir rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan nasab disertai dengan menyebutkan saudara-saudaranya. Ya. Ayah Rasulullah siapa saudara-saudaranya? Kemudian kakeknya, kemudian terus ke atas disebutkan siapa saudara-saudaranya. Dan ini sangat berfaedah bagi kita sekalian sehingga kita mengetahui hubungan keluarga dari kerabat-kerabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapakah yang termasuk dari kalangan Quraisy? Kemudian siapa di antara mereka yang mukmin dari kerabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari paman Rasulullah alaihi salatu wassalam dan siapa pula yang kafir? Dan juga perhatikan bahwa pada sebagian dari kakek-kakek Nabi alaihi salatu sebagian mereka masyhur dengan lakop lebih masyhur dengan gelar mereka seperti Hashim Abdul Muttalib Qusay ini adalah lakop Abdul Muttalib telah disebutkan bahwa namanya adalah Syaibah, Syaibatul Hamid. Nah, dan dia diberi nama Syaibah disebabkan karena sejak kecil memang dia ada uban di bagian kepalanya. Dan Syaibah itu maknanya uban. akan disebut Syaibatul Hamd. Gelarnya Abdul Muttalib. Dan telah kita sebutkan sebab mengapa beliau digelari Abdul Muttalib. Demikian pula Hashim. Itu adalah gelar. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala namanya adalah Amr. Adapun Hashim adalah gelar. Dan beliau digelari Hashim disebabkan karena kedermawanan beliau. Hashim itu menunjukkan karam. Menunjukkan kedermawanan seorang di mana beliau senantiasa memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan khususnya mereka yang dalam keadaan kelaparan, kekurangan makanan. Maka Hashim ini berderma kepada mereka, memberi bantuan kepada mereka. Demikian pula Qusay Qusay itu adalah gelar. Namanya adalah Zaid. Dan telah disebutkan pula sebab gelar Qusay disebabkan karena dahulu dia jauh dari Makkah. Lalu kemudian dia datang ke Makkah dan mengumpulkan kabilah-kabilah. Sehingga dari Qusay ini sebagian para ahli sejarah menisbatkan bahwa dari Qusay inilah dari fi'l Naam uh, berkumpulnya Quraisy. Berkumpulnya Quraisy itu dari Fihr bin Malik. Yang mengumpulkannya adalah Qusay. Maka ini faedah yang kita dapatkan dari penyebutan nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan telah kita sebutkan pula bahwa Quraisy penyebutan Quraisy terjadi perselisihan di kalangan ahli sejarah. Sebagian mereka ada yang menisbatkan kepada Fihr bin Malik dari keturunan Fihr bin Malik. Maka siapa saja dari keturunan Fihr bin Malik, maka dia termasuk Quraisy. Termasuk orang Quraisy. Dan sebagian berpendapat bahwa yang mengumpulkan Quraisy adalah An-Nawwar bin Khinana Dan bahkan disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha dan ahli tahqiq. Lalu kemudian beliau berdalil dengan hadis Al-Asy'ad bin Qais. Dan hadis ini telah kita jelaskan bahwa riwayat ini sahih maka apabila hadis ini sahih, maka ini merupakan hujah yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa yang termasuk dari keturunan Quraisy siapa saja dari keturunan An-Nadhr Ibn Kinana. Qum Siapa lagi yang mainnya? Jangan ada yang kelihatan giginya. Jangan ada yang menoleh ke temannya. Nah. Ya. An-Nadhr bin Kinana. Berdasarkan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan nahdu banu Nadhr bin Kinana. Kami adalah dari keturunan An-Nadhr Ibn Kinanah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Mukathir rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau mengatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, وَهُوَ فَيْصَلٌ fi هَذِهِ masalah. Dan hadis ini merupakan pencetus dalam permasalahan yang diperselisihkan ini ya falal tifata ila qauli man maka tidak perlu menoleh kepada pendapat yang menyelisihinya dan telah kita sebutkan pula bahwa al Quraisy Quraisy disebut suku Quraisy sebagian pendapat mengatakan dari kata taqarrush yang artinya tajammu' dan mereka berdalil dengan bait syair yang disebutkan Usayyun la'amri kana yud'a mujammi'a bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min fihri kana yud'a mujammi'a dan Quraisy kata mereka dari taqarrush artinya tajammu' berkumpul berkumpulnya mereka di kota Makkah ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Quraisy dari at-taqarrush yang maknanya takassub karena mereka dahulu orang-orang Arab mayoritas mereka berpenghasilan sebagai pedagang dan itulah penghasilan mereka maka nah, mereka disebut Quraisy dari taqarrush yaitu berpenghasilan dari perdagangan mereka Sebagian juga mengatakan bahwa Quraisy dari kata Al-Qirsh. Al-Qirsh yang artinya taftish, yang meneliti. Mereka disebut dengan Quraisy disebabkan karena mereka suka mencari orang-orang yang butuh untuk diberi bantuan. Kalau ada yang kelaparan maka mereka memberi bantuan. Ada yang butuh, fakir, maka mereka berusaha untuk menutupi kebutuhannya. Ada pula yang mengatakan bahwa Quraisy itu dari kata qirsh. Dari kata qirsh. Dan qirsh itu adalah sejenis ikan di laut. Dan ikan ini termasuk raja lautan. Yang kita kenal dengan nama ikan hiu itu Qirish. Maka mereka disebut Quraisy diperumpamakan seperti Qirish. Disebabkan karena mereka adalah kabilah yang yang besar, yang kuat. Ya. Dan mereka juga menyebutkan riwayat itu dari Ibnu Abbas ketika Muawiyah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa dinamakan Quraisy?" Maka disebut bahwa Quraisy itu adalah dabba min dawabil bahar termasuk ikan di lautan ta'kul wa la tu'kal wa ta'lu wa la tu'la ikan ini memakan ikan yang lain tapi dia tidak dimakan oleh ikan yang lain dia yang merajai tidak ada yang menguasainya alhasil terjadi khilaf bahkan ada sebagian para ulama menyebutkan berselisihnya para ulama dalam menentukan asal makna dari Quraisy sampai kepada 15 pendapat. Namun pendapat yang masyhur seperti yang kita sebutkan bahwa Quraisy dari At-Tajammu' berkumpulnya mereka di seputar Makkah. Taib. Kemudian berkata Al-Hafidh Abdul Fida Ismail bin Umar al shahir bin Kathir Rahimahullah taala Fa'amma amma qabailul Yaman Kahimyar wa Hadramaut wa Saba wa ghairi dhalika fa min Qahtan laisu min Adnan Adapun kabilah-kabilah Yaman seperti Himyar, Hadramaut, Saba dan yang lainnya mereka itu dari Qahtan dan bukan dari Adnan. Telah kita jelaskan bahwa Arab itu terbagi menjadi tiga bagian. Arab apa ya, akhi? Pembagian Arab. La la, Al-Arab Al-Arabul Aribah. Siapa mereka? ها العرب العربة قهطانية أو أدنانية قهطانية kemudian المستعربة mereka له العدنانية طيب yang ketiga tiga عندك يا أخي الإمام العرب البائدة ها بادية بائدة نعم يعني musnah kaum Ad, kaum Thamud dan yang semisalnya yang tinggal adalah dua jenis Arab. Al-Arabul Aribah dan Al-Arab Al-Musta'ribah. dan al-Arabul Aribah mereka dari Qahtan Al-Qahtaniyah yang mana Al-Arabul Aribah ini ya kabilah terbesarnya ada dua yaitu Hadramaut dan Sabak dan ada lagi kabilah-kabilah yang lainnya sebagaimana Al-Adnaniyah juga ada dua cabang Rabi'ah dan Mudar. Rabi'ah dan Mudar. Lalu beliau berkata rahimahullah taala wa quda'atu fiha thalathatu aqwal. Adapun kabilah quda'ah ada tiga pendapat. Qila innaha minal adnaniyah. Ada yang berpendapat bahwa quda'ah termasuk dari al-adnaniyah. Waqila qahtaniyah. Ada yang mengatakan qahtaniyah. Waqila batunun thalith. Ada yang mengatakan dari perut yang ketiga. Ini yani dari kabilah yang ketiga. Bukan qahtaniyah, bukan adnaniyah. La min haula wala min haula. Namun pendapat yang ketiga ini kata beliau wa huwa gharibun. Ini pendapat aneh. Hakahu Abu Umar wa ghairuhu disebutkan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar dan yang lainnya. Dan yang wahir dan itu pendapat mayoritas para ulama Qudha'ah termasuk dari Al-Adnaniyah. Oleh karena itu ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan nazar atau nizar. Dia mengatakan nizar akhi qadha' qudha'ah Nizar itu saudaranya Qudha'ah. Anaknya Ma'ad ibnu Adnan. Ya. Nah, dari sini beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Qudha'ah dari Al-Adnaniyah karena dia dari keturunan Ma'ad ibnu Adnan.